بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Ikhwah sekalian dan akhwat anggota grup WhatsApp Dirasa Islamiyah Hafizana wa hafizakumullah Kita lanjutkan kisah Ka'ab bin Malik radhiyallahu an yang menunjukkan sebuah pengorbanan besar dalam rangka jujur kemudian bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahannya dengan absen dan tidak hadir dari sebuah pertempuran bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yaitu perang Tabuk. Beliau katakan bahwa beliau merasakan perjuangan yang luar biasa. Setelah beliau mendapatkan berbagai keraguan, kesedihan antar memilih jujur atau berdusta di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan mencari alasan. Akan tetapi setelah beliau memantapkan tekad untuk mengatakan saya harus jujur, dan sempat beliau ragu akan tetapi menjadi kembali kuat tekad dan imannya ketika mendapatkan seorang kawan yang saleh dari seorang yang juga turut menghadiri perang Badar. Kini beliau mengatakan konsekuensi yang mulai dihadapi setelah keputusan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kum hatta Allahu fi amrik kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sekarang pulang lihat apa yang Allah akan putuskan untuk kasus yang engkau pernah lewati maka ternyata apa yang Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada Ka'ab bin Malik dan dua sahabatnya ini merupakan pengorbanan dan perjuangan yang memang betul-betul tidak mudah. Beliau ceritakan, "Wanaha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an kalamina ayyuha thalathatu min baini man takhallafa an." Sejak saat itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang semua sahabat untuk mengajak bicara kami bertiga. Orang yang tidak ikut perang Tabuk bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, kita bertiga dilarang untuk diajak berbicara oleh semua sahabat. Qal fajtanabana nas atau qal taghayyaru lana hatta tanakkarat li fi nafsil ard Kata Ka'ab Malik radhiyallahu anhu, maka semua kaum muslimin di kota Madinah mulai menjauh dari kami. Bahkan Kaab mengatakan mereka semua berubah sampai tanah ini seperti aku tidak pernah kenal. Fama hiya bil ardi ardillati a'rif. Seperti negara atau kota ini tidak pernah aku datangi sebelumnya. Aku tidak pernah kenal kota yang aku tinggali sekarang dengan penduduknya yang mulai berubah dalam bersikap kepada kami bertiga. Falabithna ala dzalika khamsina lailah dan kami menjalani masa hukuman pemboikotan itu selama 50 hari. Ini namanya boykot. Tidak boleh diajak berbicara. Dan ini merupakan sebuah syariat ketika seseorang memang pantas untuk diberi hukuman dengan tidak diajak bicara. Dan kita harus pahami bahwa hukum asalnya seseorang yang tidak menyapa, bermusuhan dengan saudara seislamnya atau apalagi saudara kerabatnya dilarang dalam syariat. Kalaupun seandainya mereka tidak saling tegur sapa karena ada masalah, maka diberi dispensasi hanya maksimal tiga hari. Setelah itu tidak boleh lagi untuk melanjutkan tidak menyapanya atau permusuhannya. Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim mengatakan, لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak halal seorang Muslim untuk bersikap acuh tidak menyapa kepada saudara seislamnya lebih dari tiga hari. Berarti tiga hari ke bawah itu adalah bilangan maksimal. Setelah itu tidak boleh seorang saling mencuek-cuekkan atau tidak menyapa dengan saudaranya. Ini ketemu cuek, menyingkir. Ini mungkir, tidak mau melihat dan sebagainya. Dan dua orang yang lebih baik adalah orang yang memulai dengan ucapan salam. Dengan demikian, orang yang sedang dalam kondisi berseteru tidak akur. Dan itu sudah lewat tiga hari ketika dia ingin memutus permusuhan itu, dia bisa putus dengan ucapan salam. Kalaupun seandainya saudaranya tidak peduli dengan salamnya, maka dia sudah bebas dari tanggung jawab. Para ulama mengatakan, apabila penyebab dari ketidakakuran merupakan urusan dunia. Adapun urusan akhirat, ketika seorang dinasehati tidak mau, ketika seorang diingatkan ternyata tetap saja dalam kesalahan, kemaksiatan maupun kemungkarannya. Dan dipandang bahwa memboikot itu ada maslahatnya. Ketika dia berada dalam satu komunitas, dia membutuhkan mereka dengan kebutuhan yang besar, lalu apabila dia diboikot, dia akan merasa rugi sehingga ada kemungkinan dia akan kembali bertaubat dengan boikot itu, maka disyariatkanlah boikot itu. Dan kita akan melihat kalau dalam hadis yang tadi dikatakan bahwa orang yang ingin memutus pemboikotan atau bersatu dengan saudaranya dengan salam, maka metode pemboikotan masuk di dalamnya tidak boleh seseorang mengucapkan salam. Apabila orang yang sedang diboikot mengucapkan salam, maka merupakan tuntunan dalam memboikot adalah tidak dijawab salamnya. Kita akan melihat bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan Kaab demikian akan tapi harus digarisbawahi dan diperhatikan dengan seksama bahwa menerapkan ajaran dan tuntunan pemboikotan harus didasarkan kepada maslahat. Ketika seseorang memandang orang tersebut pantas untuk dihukum dan diperlakukan dengan pemboikotan, silakan. Akan tetapi jika tidak, maka tidak semua hukum dalam syarat ini pantas diberlakukan kepada seluruh kaum muslimin dengan sama. Karena bisa jadi orang yang baru saja mengenal Islam, orang yang baru mengenal sunnah, ajaran Islam dengan sesungguhnya, ketika diboikot dia justru lari. Dia kapok dari ajaran Islam. Oh ternyata Islam itu angker, Islam itu keras. Aku tidak dipedulikan, dicuekkan, dicambakkan, dipojokkan. Ternyata Islam yang aku kenal tidak seperti ini. Lalu dia muncul sebagai orang yang kembali berbuat maksiat. Kesalahan ini bisa jadi disebabkan oleh orang yang salah dalam bersikap dalam memperlakukan saudaranya. Kita lihat bagaimana Rasul sallallahu Alaihi Wasallam pernah menegur keras Muad bin Jabal ketika beliau menjadi imam dan kepanjangan. Apa kata Nabi Alaihi Wasallam? Inna minkum munafirin. Sebagian kalian membuat orang lari dari Islam. Bagaimana dengan orang yang dengan mudah mengatakan orang ini ternyata ibadahnya tidak benar, penampilannya tidak mencerminkan seorang Islam, tidak menutup aurat. Sudah kita boikot langsung. Akhirnya orang yang dibaikat bukan justru sadar, bahkan dia mencari komunitas lain yang sebenarnya mereka tidak lebih dekat kepada Islam. Kesalahan ini bisa jadi ditanggung oleh orang yang salah dalam memperlakukan mereka. Maka kita kenal ada istilah hikmah, bijak dalam mengajari, dalam berdakwah, dalam menerapkan syariat Islam. Dan hikmah artinya adalah meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa memperlakukan Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu dengan cara seperti ini selama 50 hari karena beliau tahu keimanan seorang Ka'ab Hilal bin Murrah dan juga saudaranya Murrah bin Rabi' al-Amri merupakan seorang sahabat yang kuat imannya sehingga pantas mereka untuk diuji dengan seperti ini dan kita akan lihat bagaimana perjuangan Ka'ab bin Malik menghadapi konsekuensi dari taubatnya Kejujurannya di depan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau katakan sampai kita seolah-olah tidak kenal dengan negeri yang kita tempati. Orang semuanya tidak acuh. Semua tidak menganggap kita ada. Beliau katakan, فَأَمَّا صَاحِبَيْ فَاسْتَكَانَا وَقَعَدَ فِي بُيُوتِهِمَا يَبْكِيان Adapun dua sahabatku, Keduanya lebih banyak mengurung diri di rumah. Mereka sejak diputuskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka lebih banyak tidak keluar. Wa amma ana, sedangkan aku fakuntu asyabbal qaumi wa ajladahum. Di antara tiga orang itu aku paling muda dan aku paling kuat fisiknya. Fakuntu akhruj fa ashhadu salata ma'al muslimin wa atufu fil aswaqi wa la yukallimuni ahad. Aku tetap ikut salat berjamaah dan aku tetap keluar ke pasar untuk melihat kondisi masyarakat sekitar, tetapi tidak ada yang mengajakku bicara satu orang pun. وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا dan aku terkadang datang untuk menemui Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Aku sengaja mengucapkan salam kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau dalam kondisi pada ibadah salat atau berada di majelisnya, aku mengatakan pada diriku, aku ingin melihat apakah bibir Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tergerak untuk menjawab salamku atau tidak. Thumma usalli qariban minhu wa usariquhun nazar. Kemudian aku sengaja sholat berada di tempat yang dekat dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan aku mencuri pandang. Faida akbal tu ala salati ilayya wa idza iltafattu nahwahu a'rada anni. Tapi ternyata apabila aku sedang sholat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mau melirikku akan tetapi jika aku segera melihat pandangan beliau, beliau dengan cepat segera memalingkan pandangan dariku. Hatta idha taala dzalika alaiya min jafwatil muslimin, hingga pada saat aku merasakan sikap dingin dan cuek dari kebanyakan kaum muslimin atau seluruh kaum muslimin, masyaitu hatta tasawwartu jidara haiti Abi qatada. Satu hari aku sampai menaiki atau memanjat tembok dari kebun sepupuku yang bernama Abu Qatadah Al-Ansari radhiyallahu an. Wa huwa ibnu ammi, dia adalah anak pamanku yaitu sepupuku. Wa ahabbun nasi ilayya, dia adalah orang yang paling aku sukai, aku cintai. Fasallamtu alaih dan aku ucapkan salam kepadanya setelah aku berhasil memanjat dinding tembok dari kebunnya. Fawallahi ma radda alayya salam. Demi Allah, dia pun ternyata tidak menjawab salamku. wasallallahu wasallama wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin.